Mari silakan jemaah sekalian yang di belakang silakan untuk maju duduknya rapat-rapat insyaallah. Kita isi tempat-tempat yang kosong di depan kita. Mari Pak silakan yang di sebelah selatan, di sebelah utara, monggo. Kita duduk rapat-rapat, duduk dengan niat menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis yang mulia ini. Mari silakan jemaah sekalian kita tangguhkan dulu amal-amal infirodi kita. Kita sama-sama duduk dalam amal istimai, Amal yang lebih besar lagi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk dengan merasa syukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita, masih tolong kita untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Kumpul sama-sama, duduk sama-sama untuk perkara yang sangat besar yaitu perkara agama bagaimana supaya agama ini bisa sempurna dalam kehidupan kita dalam kehidupan keluarga kita dalam kehidupan umat manusia di seluruh alam karena zaman yang dimiliki Allah SWT sudah menjadi keputusan Allah bahwa kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat hanya di dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana manusia ini mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk perkara inilah jemaah sekalian, kita sama-sama duduk dalam majelis yang mulia ini. Bagaimana kita pikirkan lagi dan lagi, kita usahakan lagi dan lagi sehingga agama ini betul-betul sempurna dalam kehidupan kita Mari Pak silakan yang masih di tempat-tempat yang jauh Pak Monggo Untuk segera merapat ah, ke dekat mimbar Jangan sampai ada tempat-tempat yang kosong di depan kita Mari jamaah sekalian silakan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah SWT penting sekali bagaimana dalam majelis yang mulia ini kita duduk dengan penuh adab sebagaimana dulu yang dicontohkan oleh bagi Nabi dan para sahabat mereka duduk dengan rapat-rapat sehingga saking rapatnya jemaah sekalian dikatakan daun-daun yang jatuh ini tidak sampai ke tanah tetapi sampai di pundak-pundak dan pangkuan-pangkuan para sahabat saking rapatnya maka untuk itu sama sekalian kita belajar meniru para sahabat eh, supaya majelis kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan asbab datangnya kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan umat di seluruh alam. Insyaallah teman sekalian. Mari Pak silakan. Kemudian jamaah sekalian kita duduk dengan rapat-rapat, kemudian kita duduk dengan penuh tawajuh. Nah, kita buka mata kita, kita buka telinga kita, kita buka pikiran dan hati kita. Sehingga jamaah sekalian kita duduk dengan tawajuh, maka nanti apa yang disampaikan dalam majelis ini akan bisa berkesan dalam hati kita sehingga Allah SWT akan mudahkan kita untuk mengamalkan dan menyampaikan Mari silakan jamaah sekalian yang masih berdiri untuk segera ambil tempat duduk insya Allah Silakan. Monggo Pak, Masya Allah yang masih duduk-duduk di belakang uh, segera merapat insya Uh, eh, Mari silakan. Yang sebelah utara Pak mohon ke tengah Pak, ke tengah sebelah timur. Nah, supaya majelisnya ini seimbang. Ke tengah sebelah timur Pak. Mari Pak silakan.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 Tidak ada yang kekal dalam kehidupan di dunia ini. Semuanya diciptakan untuk sementara. Kebahagiaan di dunia sementara, kesusahan di dunia sementara. Kehidupan di dunia sementara kesenangan di dunia sementara, harta kekayaan di dunia sementara. Tidak ada yang kekal di dalam kehidupan dunia ini. Dia yang datang suatu saat dia pasti akan pergi. Setiap perjumpaan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Anak lahir, kakek mati. Kadang-kadang anak lahir, dari mulia Anaknya mati, bapaknya masih, kakeknya masih. Anaknya malah mati duluan. Tertib datang ke dunia jelas. Kakek datang dulu, setelah kakek bapak, setelah bapak anak. Tapi meninggalkan dunia tidak ada tertibnya. Kadang-kadang kakeknya dulu, kadang-kadang bapaknya dulu, kadang-kadang anaknya, Kematian tidak mencari orang-orang tua, tapi kematian mencari haknya. Siapa yang haknya mati, maka kematian akan datang dan kematian akan memutuskan seluruh kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Dan apabila seseorang itu mati, dia tidak bawa apa-apa. Walaupun dia raja terbesar di dunia, dia mati hanya membawa kain kafan yang digunakan untuk mengkafaninya. Raja Zulkarnain, penguasa timur dan barat. Zulkarnain ini menguasai Eropa. Dia adalah raja, katanya dia ini raja Makedonia dan kemudian dia datang menunjuk menundukkan Palestina. Dia pergi ke Mesir dan menundukkan Mesir. Kemudian dia ke timur, di Mesir dia bangun kota Iskandaria. Dan kemudian pergi ke timur sampai India, sampai Afghanistan, bangun kota di sana, Kandahar. Alexander the Great katanya, dia itu Katanya ini sebagian orang berpendapat adalah Alexander the Great, Raja Makedonia. Kalau orang Arab bilang Iskandar, maka dia bangun kerajaan di Mesir namanya Iskandaria. Dia bangun kerajaan di Afghanistan namanya Kandahar. Timur dan barat dikuasai. Ketika kematian mau menjumpainya, ketika itu umurnya belum genap 30 tahun. Dia telah menaklukkan dunia ketika umurnya 23 tahun itu sudah menaklukkan dunia-dunia. Dunia sudah ditaklukkan. Belum genap 30 tahun dia meninggal dunia. Dia berkata kepada keluarganya, pengawal-pengawalnya, sebentar lagi kematian menjumpai aku. Bila kematian menemui aku, maka kafanilah aku dan kemudian bawalah aku keliling ke kota dan kedua tanganku engkau keluarkan dari kain kafan. Maka keluarganya heran. Mengapa engkau berwasiat seperti itu? Kalau engkau membawa jenazahmu keliling kota sebelum dimakamkan. Ini biasa. Tapi mengapa tangannya harus dikeluarkan dari kain kafan? Maka Zulkarnain berkata, aku ingin memberitahu kepada seluruh dunia bahwa aku raja Iskandar Yulkarnain mati tidak membawa apa-apa. Lihat ini, tanganku tidak ada apa-apa ini. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian mengintip kita. Tidak pandang bulu raja, rakyat, kaya, miskin, terkenal, tidak terkenal, alim, bodoh, penjahat, pejabat, tidak kenal bulu, tidak kenal Siapa saja kematian mengintip dia. Sebagian riwayat mengatakan Israel setiap hari datang kepada kita lima kali. Sehingga Israel itu kenal kepada diri kita melebihi kita kenal dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang beriman maka kematian menjadi kebahagiaan bagi dia keluarkan keluarnya roh daripada jasad dia seperti keluarnya air dari teret. Bila air ditumpahkan dari ceret keluar begitu enak, lembut, tidak ada goncangan apa-apa. Begitu mudah. Atau seperti menarik air, menarik rambut dari tepung atau menarik rambut dari susu. Ditarik begitu mudahnya. Orang-orang beriman kematian begitu mudah, menyenangkan. Bahkan malaikat-malaikat pun turun membawa 500 berita kegembiraan yang berbeda-beda. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan kemudian istiqomah. Maka pada saat kematiannya malaikat turun dan menyampaikan jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut dengan yang akan kamu hadapi. Jangan kamu khawatir dengan keluarga yang kamu tinggalkan. Berbahagialah kamu orang beriman Sebentar lagi kamu menjadi raja-raja di surga. Bergembiralah kamu karena dosa-dosa kamu telah diampuni. Bergembiralah kamu karena amal kebaik kamu telah dilipat gandakan. Malaikat turun daripada surga membawa wangi-wangian dan bunga-bunga daripada surga. Hari muliakan Allah Ta'ala ini untuk orang orang beriman. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Kematian adalah awal daripada penderitaan dia. Kematiannya begitu sakit. Rasa kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Atau seperti tebasan 70 pedang. Begitu sakit. Dan inilah awal daripada penderitaan dia yang tidak ada habisnya. Kubur akan menghimpit dia dan kubur akan berkata, sesungguhnya engkau adalah seburuk-buruk orang yang aku benci. Rasakan pembalasanku. Maka kubur kemudian akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya akan bercerakah satu dengan yang lain. Israel hari mulia mencabut dia dengan begitu keras. Nyawanya tidak mau keluar, maka perlu dipukul. Malaikat pukul nyawanya di kakinya sehingga naik. Di lutut, sampai di lutut tidak mau juga keluar. Karena tidak ingin dia meninggalkan jasadnya dan jasadnya tidak mau ditinggalkan oleh rohnya. Rohnya tidak meninggalkan jasad, jasad yang meninggalkan roh. Karena kecintaannya dengan dunia. Maka dipukul lagi itu rohnya sehingga naik sampai ke pusar sampai ke pusar tidak mau juga keluar pukul lagi sampai ke tenggorokan sampai tenggorokan pukul lagi baru dia mau keluar lihat orang-orang yang tidak ada iman naudzubillah kematian mereka begitu menyengsarakan Sebagian orang-orang yang tidak ada iman tidak tahan melihat keluarganya yang mati. Bila kakek orang tuanya mati dimasukkan di kamar dan dikunci sehingga terdengar gedebak gedebuk gedebak gedebuk gedebak gedebuk karena sakaratul maut kalau suaranya sudah hilang baru dibuka pintunya dan sudah dia tewas dia ya. Allah Akbar Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala Permasalahan kita bukan hanya sekedar kematian, akan tetapi kehidupan setelah kematian di mana setelah kematian hidup tidak ada akan ada lagi mati selama-lamanya. Bila seluruh ahli surga telah dimasukkan di dalam surga dan ahli neraka dimasukkan di dalam neraka, maka Allah akan berseru kepada mereka, "Wahai ahli surga, wahai ahli neraka, lihatlah kemari." Malaikat datang membawa seekor domba dan domba itu adalah wujud daripada kematian. Dikatakan kepadanya sesungguhnya domba ini adalah wujud kematian. Hari ini kematian mau dimatikan. Maka seorang malaikat telah menyembelih domba itu. Dan ketika dombanya disembelih, maka pada saat itu kematian tidak ada lagi hari mulia. Hidup untuk selama lama lama lama lamanya. Kebahagiaan di sini adalah setetes kebahagiaan bila dibandingkan dengan kebahagiaan yang tidak ada akhirnya di akhirat. Penderitaan di dunia ini adalah setetes penderitaan bila dibandingkan dengan penderitaan yang tidak ada batasnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala intan, emas, berlian yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu. Tidak lebih hanya setetes intan, berlian, perak, emas yang ada di gudang khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hari mulia kita tinggal di dunia, hidup di dunia, jangan sampai kita terpesona dengan kehidupan dunia. Janganlah kita kagum dengan kemewahan raja-raja, kemasyhuran mereka, kehebatan istana-istananya. Tapi coba kita pikirkan, bagaimana hisapnya raja-raja ini nanti di akhirat yang mulia. Dulu raja-raja telah berkuasa, di mana mereka sekarang? Bukankah mereka sekarang telah menjadi debu-debu? Bukankah sekarang mereka tidak ada lagi yang menghormatinya? Bukankah kuburan-kuburan mereka kalau ada anjing kencing di atas semua tidak ada yang marah? Di mana raja-raja yang terkenal? Limanil mulkul yaum. Siapakah raja pada hari ini? Katanya Allah ketika dunia sudah dihancurkan. Siapakah raja pada hari ini? Allah menunggu kalau-kalau ada jawaban. Dan Allah Maha tahu bahwa tidak akan ada yang menjawab seruan Allah Swt. Ketika seluruh alam semesta sudah dihancurkan, kehidupan sudah dibinasakan, langit sudah diruntuhkan, gunung-gunung sudah ditumbuk sehancur-hancurnya sehingga seperti tepung-tepung yang berterbangan. Limanil mulkul yahu, Siapakah raja pada hari ini? Sunyi, sepi, diam, tidak ada yang menjawab. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa yang kemudian menyeru jawaban memberi jawaban atas seruannya siapakah raja pada hari ini lillahi wahidil KOHAR dialah Allah zat yang maha esa zat yang maha kuasa zat yang maha perkasa siapakah raja yang mulia Allah raja-raja yang ada di dunia ini raja-rajaan bukan raja yang sebenarnya katanya dunia ini panggung sandiwara rajanya hari ini diangkat besok diturunkan hari dihormati puncak dunia itu adalah kematian puncak dunia ini almarhum kalau sudah jadi jenderal, ini alamat nanti mau pensiun. Wah dia sekarang ini sudah jadi jenderal dia bintang 4. Insya Allah sebentar lagi pensiun. Wah sekarang sudah jadi gubernur. Kalau sudah jadi gubernur itu ya umurnya sudah 55, 60. Maka sebentar lagi ya mau ditahlili insya Allah. hari mulia. Orang yang paling cerdas hari mulia yaitu orang yang berpikir setelah kematian, bersiap-siap untuk kehidupan setelah kematian. Kita ini bukan orang dunia hari mulia, kita ini orang akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang berada dalam perjalanan. Jamaah asing datang ini, ada jamaah asing datang. Loh kok jamaah asing iya? Itu orang asing itu. Loh orang Ponorogo gitu kok orang asing. Iya itu bukan orang Ponorogo dia itu, sebenarnya orang akhirat dia itu. Tapi singgah di Ponorogo. Sebentar lagi dia di akhirat. Lihat aja. Loh dia kan belum kawin. Kematian itu tidak mencari yang sudah kawin dari mulia. Yang belum kawin pun kalau mati tidak ada yang bisa menahan. Mertuanya tidak bisa menahan dari mulia. Imam Hasan Basri Ramatualai dulu penjual permata. Dia jual-jual permata kemana-mana. Jual akik. Jual permata kemana-mana. Suatu saat dia datang ke seorang menteri orang Rom Datang di sana ternyata dia sedang sibuk. Wahai Hasan Basri, sebentar saya ini sibuk. Mau ada acara sekarang ini. Acara apa? Sudah kamu ikut dengan aku. Katanya Menteri Rom itu. Maka ternyata dia datang di satu lapangan yang begitu luas. Di tengah-tengah hutan ada satu taman, satu tempat yang ditata dengan rapi dan ada bangunan berkubah di sana. Kemudian Masuklah di sana cendikiawan-cendikiawan di kubah itu. Habis itu keluar. Kemudian datang lagi topik-topik masuk di dalam apa namanya itu? Kemah itu. Kemudian keluar lagi. Kemudian datang lagi itu jenderal-jenderal masuk dalam kubah itu. Kemudian keluar lagi. Habis itu keluarga-keluarga raja masuk dalam kubah itu. Habis itu tidak tahu apa yang dilihat dari jauh umat umi umat umi umat umi begitu kan? Kemudian keluar dia. Maka Hasan Basri bertanya, itu apa itu? Di Kuba itu apa? Maka Raja Rom itu, Menteri Rom itu berkata, yang dalam Kubah itu adalah putra mahkota, anak kesayangan raja yang dia mati ketika berburu di sini katanya. Tadi itu cendikiawan-cendikiawan datang masuk dalam Kubah berkata, Wahai putra mahkota, Kalaulah ilmu bisa mencegah datangnya kematian, maka aku akan kerahkan semua ilmu yang aku miliki untuk mencegah datangnya kematian yang menjemputmu. Tapi ternyata ilmuku tidak berguna untuk untuk mencegah datangnya kematian. Kemudian masuklah itu topik topik topik kerajaan. Dokter-dokter kerajaan dia masuk di sana dan dokter-dokter tadi berkata, "Wahai putra mahkota, Wahai Tuan Pangeran Putra Mahkota, kalaulah obat-obatan dan ilmu-ilmu pertobiban, ilmu-ilmu kedokteran bisa mencegah datangnya kematian, maka tentu kami akan mengerahkan seluruh ilmu dan pengobatan-pengobatan yang kami miliki dan obat-obat yang kami miliki untuk mencegah datangnya kematian yang menjumpaimu. Tapi ternyata bahwa obat-obatan dan ilmu pengobatan tidak bisa mencegah datangnya kematian. Maafkanlah kami karena ternyata ilmu kami dan obat-obat kami tidak bisa mencegah datangnya kematian yang menjumpaimu. Kemudian wanita-wanita tadi yang masuk di dalam kubah tadi, mereka itu adalah danyang-danyang istana. Dia berkata, Tuan Raja, Tuan Pangeran, Putra Mahkota, kalau dengan kecantikan bisa menghalangi datangnya kematian. Kalau kecantikan kami bisa digunakan untuk membayar kematianmu, maka kami akan gunakan, kami akan korbankan kecantikan kami untuk mencegah datangnya kematian yang menjumpaimu. Tapi ternyata kecantikan kami tidak ada gunanya. Maafkanlah kami, Tuan Pangeran Putra Mahkota maka keluarga kerajaan demikian juga. Hari muliakan Allah Ta'ala, apabila engkau berziarah melihat jenazah yang dimandikan, dikafani dan disolati, maka rasakanlah itu seperti dirimu. Jadi coba bayangkan kalau kita ini ziarah kubur atau kita ini takziah kepada orang yang meninggal dunia hari mulia. Jangan kita rasa itu dia temanku yang mati, tapi rasakan itu aku yang di kapan itu. Baru kita akan dapat nasihat daripada takziah. Ini orang takziah malah berbicara kanan kiri tertawa-tawa, tersenyum sana, tersenyum sini, rokokan gudang garam Surya. La ilaha illallah. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kematian akan jumpai kita semuanya. Kita tidak perlu khawatir. Sebentar lagi insya Allah nanti malam. Kalau tidak nanti malam besok pagi. Kalau tidak pagi besoknya lagi. Insya Allah kita semua mati insya Allah. Tidak perlu niat semua dijamin mati semua. Insya Allah semua nanti mati. Jangan khawatir. Hari mulia. Karena ini kan orang ahli akhirat semua ini. Rindunya kepada akhirat insya Allah. Maka dengan akhirat itu begitu rindu menggebu-gebu. Kapan berjumpa dengan kanjeng Nabi ya? Oh. Nah, kapan bertemu dengan kanjeng Nabi, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Siddiq, kabarnya sekarang bagaimana? Sunan Ampel ini sekarang bagaimana di sana? Ini karena orang-orang ahli akhirat semua, maka saya sampaikan tidak perlu khawatir. Insya Allah semua mati semua insya Allah. Allah. Dan semoga kematian kita menjadi kematian paling indah hari mulia. Kematian dalam ridhonya Allah. Kematian dalam dakwah. Kematian dalam ibadah. Kematian dalam taklim. Menyebarkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Ikhlas. Dalam ridhonya Allah. Hadir muliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia yang sebentar ini untuk mempersiapkan akhirat kita yang selama-lama-lama-lama-lama. 60 70 tahun akan berakibat miliaran tahun. 67 tahun akan berakibat triliunan tahun. Masa nanti itu ya masa ini. Akhirat itu ditentukan sekarang ini. Duduk kita di sini mempengaruhi akhirat kita. Duduk kita di tepi-tepi jalan mempengaruhi akhirat kita. Duduk kita bersama dengan anak-anak istri kita mempengaruhi akhirat kita. Kesibukan kita di pasar-pasar akan mempengaruhi akhirat kita. Kesibukan kita di sawah-sawah akan mempengaruhi akhirat kita. Dan kita ingin menjadikan seluruh kehidupan kita ini akan menjadi sebab kebaikan untuk akhirat kita. Bagaimana? Insya Allah, mulia. Kita mau bangun akhirat kita. Kita mau jadikan anak-anak kita hari mulia ini akan meninggikan akhirat kita dan akhirat dia. Kita ingin istri kita ini hari mulia mau kita tahun dengan istri-istri kita untuk apa? Membangun akhirat kita. Sawah dan ladang kita ini hari mulia ini bukan sawah yang ladang hanya sekedar menghasilkan padi dan jagung, tapi sawah dan ladang ini bagaimana menghasilkan amal-amal soleh. Siapa orang yang masuk ke ladangnya dan kemudian mengucapkan Masya Allah La quwata illa billah maka ini kebaikan-kebaikan akan datang di ladangnya. Keberkahan, penjagaan akan datang di ladangnya. Siapa orang yang dia menanam tanaman semata-mata untuk berkhidmat kepada umat, mencari rezeki yang halal, maka tanaman-tanaman ini akan bertasbih kepada yang menanamnya. Kalau orang pergi ke pasar, kerja buruh, kuli bangunan, pulang di rumah capek-capek, maka capek-capek dia menggugurkan dosa-dosa hari mulia. Kalau diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membangun akhirat kita. Siapa orang yang menjual dunianya untuk agama, maka Allah akan memperbaiki dunianya dan akhiratnya. Akan tetapi siapa yang menjual agamanya untuk dunia, maka Allah akan menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Siapa orang yang menjual dunianya untuk agama, maka Allah akan memberikan kemuliaan dia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, siapa orang yang menjual agamanya untuk dunia, maka Allah akan menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka kalimat ini akan menjaga dia daripada kemurkaan Allah. Kalau dia lebih mementingkan perniagaan akhirat daripada perniagaan dunia, kalau dia mementingkan perniagaan akhirat daripada perniagaan dunia, maka kalimat ini akan menjaga dia daripada kemurkaan Allah. Akan tetapi apabila dia mengucapkan kalimat ini, tetapi dia lebih mementingkan perniagaan dunia daripada perniagaan akhirat, kemudian hatinya dipenuhi dengan dunia, maka ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimat itu sendiri bilang kepada dia bleto, bleto, bleto, bleto, kowe bleto katanya. Kamu katanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak Tuhan kecuali Allah, tapi kamu mementingkan dunia daripada akhirat. Bohong kamu. Oh. Kalimat itu sendiri akan berbicara kepada pembacanya. Bohong kamu. Kamu cuma bicara di bibir saja tapi tidak sampai di hati. Maka kalimat ini tidak akan bisa menjaga daripada kemurkaan Allah. Mungkin kalimat ini akan menyelamatkan dia nanti di akhir di, di akhirat. Ketika diumumkan orang-orang yang ada dalam hatinya sebejar biji sawi daripada iman maka akan dicari dikorek-korek dalam debu-debu akhirat ternyata ditemukan orang-orang yang punya apa iman walaupun sebesar biji sawi, mungkin kalimat itu akan menyelamatkan dia. Tetapi kemurkaan Allah tidak bisa terjaga kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala telah memberi hati kepada kita dan hati ini tempat daripada cinta dan Allah menghendaki hanya Allah saja yang dicintai. Kalau cinta kepada yang lain karena Allah Geger Medina. Karena saat bin Ubadah dia berkata, kalau ada laki-laki yang bercengkrama dengan istriku, aku potong lehernya. Wah galak sekali nih. Saat bin Ubadah galak mentok. Maksudnya. Maka Rasulullah katakan benar, saat benar. Dan aku lebih pencemburu daripada saat. dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Kalau ada di hati seseorang selain Allah, Allah akan lebih marah lagi. Kita mesti mengeluarkan khairullah daripada hati kita. Allah kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Seluruh alam semesta, zahir dan batin kita nafikan bahwa tidak ada yang kuasa di dunia ini, di akhirat nanti, di bumi, di langit, dulu, sekarang, akan datang. Tidak ada yang kuasa. Kuasa cuma satu saja. Siapa yang mulia? Allah. Allah yang kuasa. Makhluk tidak ada kuasa. Wahai makanan, kamu tidak bisa mengenyangkan. Allah mengenyangkan. Allah yang menghilangkan lapar. Bukan makanan menghilangkan lapar. Allah menghilangkan lapar. Tidak berhajat dengan makanan. Makanan menghilangkan lapar. Berhajat kepada Allah. Kadang-kadang dengan makan tambah lapar. Dengan makan kadang-kadang bisa hilang itu laparnya. Datang kenyang. Bukan makanan mendatangkan kenyang. Menghilangkan lapar. Siapa yang menghilangkan lapar? Allah. Nanti di akhir zaman Yakjud Makjud datang dan menghabisi makanan yang ada di dunia ini. Apa saja dimakan, apa saja dihabisi oleh Yakjud Makjud. Maka orang-orang beriman pergi ke gunung-gunung bersama Nabi Isa alaihissalam. Makanan tidak ada. Allah swt menghilangkan rasa, lapar dalam perut-perut mereka dengan membaca tasbihat Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar kenyang perutnya hari mulia. Seperti malaikat-malaikat nggak pernah rasa lapar ini karena tasbihat. Bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Wahai obat, kamu tidak menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Allah tidak berhajat kepada obat untuk menyembuhkan. Obat berhajat kepada Allah untuk menyembuhkan. Kadang-kadang dengan obat bisa sembuh. Kadang-kadang dengan obat malah sakit. Ada orang minum obat malah mati. Karena memang obat tidak menyembuhkan. Siapa menyembuhkan? Allah. Bukan senjata yang mendatangkan keamanan. Kita ini kalau punya nuklir, kita ini wibawa. Kita ini bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Kita ini tidak punya wibawa karena kita ini tidak punya nuklir. Kalau kita punya nuklir, wah, Australia takut sama kita. Karena kita tidak punya nuklir, maka kita ini diina-ina orang. La ilaha illallah. Bukan nuklir yang mendatangkan wibawa. Siapa mendatangkan wibawa? Allah raja-raja itu banyak yang tua-tua, batuk-batuk, disenggol ambruk gitu. Tapi wibawa. Gitu, pengawalnya siap kanan kiri. Sebenarnya pengawalnya itu kalau mukul rajanya itu sudah habislah dia. Tapi Allah mendatangkan wibawa di hatinya siapa? Raja-raja itu. Sehingga rakyatnya tunduk sama dia. Karena wibawa itu di, di miliknya seseorang. Wibawa itu dari siapa di mulia? Allah. Allah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Makanan tidak mengenyangkan, minuman tidak bisa menghilangkan haus, obat tidak bisa menyembuhkan. Allah yang kuasa menyembuhkan, menghilangkan haus, menghilangkan lapar. Makanan berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat dengan makanan. Obat berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat dengan obat. Tentara-tentara tidak bisa mendatangkan keamanan. Polisi tidak bisa mendatangkan keamanan. Kalau ada polisi jadi aman, belum tentu. Dijaga polisi sama tentara. Tidak tahu yang jaga malah berkelahi. Allah. La ilaha Allah. Tapi bukan di sini, di negeri Ngastinapura. Nah, kalau di sini aman, semua baik insya Allah. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Ini hati kita ini hanya mandang kepada satu. Dia yang kuasa. Makhluk tidak kuasa. Fa'ainama tuallu fasdamma wajullah. Di mana kamu hadapkan wajah kamu. Kamu menghadap kepada siapa? Allah. Allah yang kuasa. Makhluk tidak ada kuasa. Sirman, Jepang, Rusia, Amerika, Eropa, Australia tidak kuasa. Allah yang kuasa. Bom atom, bom nuklir, rudal tidak ada kuasa. Kiai Pleret, Nogo Soso, sabu Inten, tidak kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Kul buntet, kul bolong. Tidak ada kuasa. Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, tidak ada kuasa. Siapa kuasa? Allah. Pering petuk, ada pering petuk, we. kantong macan kok enek macan duwe kantong iki lho la ilaha illallah dibeli itu karo dukun wae ada jimat jenenge kantong macan oh, kantong macan duwe kantong barang jimat ini agama ini agama inilah jimat yang menjadikan seseorang katanya orang-orang dulu sakti tanpa haji-haji agama ini jadi sakti tanpa haji-haji itu itu idune itu idune geni sekti tanpa aji-aji hari nah, mulia ngomong mati mati sakti ah, sekti tanpa aji-aji kok ah, gitu Akbar hari mulia zaman dahulu ada orang kena perkara dia ini mau masuk di pengadilan dan hari itu putusan pengadilan dia harus menghadirinya. Kalau tidak menghadiri dia akan kalah. Lah, ketika dia mau datang ke tempat pengadilan, ternyata banjir datang. Sungai banjir besar. Sehingga dia tidak bisa melewati sungai itu. Kalau terlambat dia akan kalah. Bagaimana ini? Maka kemudian seorang telah beri nasihat kepada dia. Coba kamu datang kepada itu Pak Kiai yang di sana itu, orang alim yang di sana itu, minta nasihat kepada dia. Maka kemudian orang yang terperkara ini dia datang kepada kiai tadi. Kiai, ya Syekh, saya ini fulan bin fulan. Saya sedang ada masalah di pengadilan dan saya harus hadir. Tetapi ada masalah sungai banjir dan tidak ada jembatan, perahu tidak ada. Bagaimana? Apa sarannya Tuhan kepada kepadaku? Maka itu Syekh itu dia berkata, "Sudah kamu pergi ke sana bilang sama sungai, sampaikan kepada dia, wahai sungai, aku apa namanya bawa salam daripada Kiai pulan bin pulan yang tidak pernah kawin dan tidak pernah makan. Maka akhirnya dia pergi ke tepi sungai. Dan setelah itu dia bilang, wahai sungai, ada debat salam kamu daripada Kiai pulan bin pulan yang tidak pernah kawin dan tidak pernah makan. Eh, tidak seperti itu, sungai surut. Banjir berhenti dan dia bisa lewat. Wah, ini selesai masalah dia, tapi datang masalah sama Pak Kiai, istrinya marah. Istrinya marahnya Pak Kiai. Kamu bicara enak saja, bilang tidak pernah kawin, tidak pernah makan, itu anakmu banyak, itu anak siapa? setiap hari makan, setiap hari buat anak la ilaha kurang lebihnya seperti itu kok kamu itu bilang tidak pernah makan tidak pernah kawin enak saja kata istrinya kamu jangan marah aku ini kawin bukan karena nafsuku tapi aku nikahi kamu karena perintahnya Allah Aku makan ini bukan karena nafsuku, bukan karena aku lapar aku makan, karena makan ini perintahnya Allah. Sehingga aku nggak pernah nafsuku sendiri, nggak pernah untuk kumpul untuk makan, dan ini semua karena perintahnya Allah. Maka dia jadi sakti dan aji-aji. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Kalau seluruh keniatan dalam kehidupan kita karena menunaikan perintahnya Allah, maka akhirnya jadi sakti. Jangankan api dunia, api akhirat tidak membakar nanti jauh. Satu orang telah dimasukkan di dalam neraka. Dulu dia nak bersedekah, sekeping biji, sekeping roti. Hari mulia, sedekah dia sekeping roti ini diterima oleh Allah. Akhirnya ketika di akhirat, sekeping roti ini menyelimuti dia. Sehingga di akhirat, di neraka dia tidak panas. Karena diselimuti oleh sekeping roti yang dulu disodakohkan karena Allah. Masya Allah ini sekeping roti. Kalau senampan nasi bagaimana? Ah. Lah ikhlas apa enggak kan gitu. Masalahnya itu ikhlasnya itu hari mulia. Kita ingin menjadikan gairah seluruh kehidupan kita adalah Allah. Kecintaan dalam kehidupan kita siapa hari mulia? Allah. Walladzina amanu wasaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Kamu dari mana? Dari Allah. Mau kemana? Mau ke Allah. Ada orang yang tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah mau pergi haji. Ini cerita itu fadil haji. Ada ini orang tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah. Seseorang bertanya kepadanya, "Eh, kamu mau kemana? Kamu dari mana?" "Dari Allah." "Mau kemana?" "Mau ke Allah." "Bekalmu apa?" "Allah." <laughs> La ilaha illallah. Kamu anaknya siapa? Abdullah. Lah kamu siapa? Abdullah. Kaulane Allah. Ini orang tenggelam dalam lautan cinta kepada siapa? Allah. Ya Allah, kecilkan dunia ini sebesar bola. Kemudian aku tendang dunia jauh-jauh. Ya Allah, kecilkan akhirat sebesar undi-undi. Kemudian aku telan akhirat. Allah. Sehingga dunia tidak ada, akhirat tidak ada. Yang ada cuma engkau saja ya Allah. Ini orang yang tenggelam dan lautan cinta kepada Allah. Sampai akhirat saja hari mulia itu makhluk. dijajari makhluk. Surga neraka makhluk. Wah ngecus banget ini orang. <laughs> La ilaha illallah. Hidup ini ada karena Allah. Hari mulia. Ada kehidupan matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat, dunia berkembang, sehat, perang, damai, senang, bahagia. Dari siapa yang mulia? Allah. Maka perkara ini kita tanamkan dalam hati kita. Kita jadikan Allah menjadi kecintaan kita. Mau makan, ingat Allah. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. wa ala barakatillah. Habis makan ingat Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal Masuk rumah ingat Allah. Assalamualaikum. salawat, Kemudian baca kulhu tiga kali. Siapa yang baca ini maka akan diberkahi rumahnya. Bepergian ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca ini maka setan-setan tidak akan bisa mengganggunya. Bagaimana kita bisa mengganggu dia kepada orang yang Allah menjamin akan mencukupi, Allah akan menjaga dan Allah akan beri petunjuk, katanya setan. Allah Hari muliakan Allah Ta'ala, keyakinan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, kita tanamkan dalam hati kita, dan kita sebarkan perkara ini ke seluruh alam. Kita sampaikan kepada seluruh dunia. Mesti datang keyakinan dalam hati kita. Wahai orang-orang Amerika, tidak ada kejayaan bagi kamu. Kecuali dalam kalimah La ilaha illallah. Melihat orang Amerika dengan pandangan kasihan. Orang-orang Jepang, Cina, Rusia kasihan. Orang-orang Eropa kasihan. Apa yang terjadi kepada mereka kalau mati tanpa iman? Neraka akan menunggunya, akan membakarnya sampai tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu berapa lama itu. Khalidina fiha abada. Di neraka selama-lama-lama-lama-lamanya hari mulia. Maka lihat ini kasihan. Orang-orang Khairul Islam kita pandang dengan pandangan kasihan. Ya Allah, berilah hidayahmu ya Allah kepada orang-orang Amerika, orang-orang Jepang, orang-orang Rusia, orang-orang kampung kami, Cina-Cina Mediun, Cina-Cina Gelodok Ya Allah sudah hidayah ya Allah sehingga mereka kenal denganmu berbondong-bondong kepada agamamu ya Allah mereka adalah umat kekasihmu Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah, kalau mereka ini beriman, maka tentu akan menggembirakan kekasih-kekasihmu. Kekasihmu Muhammad SAW tentu akan gembira. Wali-walimu tentu akan gembira, Ya Allah. Dan musuhmu setan akan susah, Ya Allah. Tapi kalau mereka itu, Ya Allah, orang-orang khairul Islam itu tetap di dalam kekufurannya. Tentu musuhmu gembira. Tentu setan gembira ya Allah. Iblis akan gembira ya Allah. Maka gembirakanlah kekasihmu Muhammad SAW. Turunkanlah hidayahmu, cepatkanlah hidayahmu, mudahkanlah hidayahmu, sebarkanlah hidayahmu. Untuk semua ya Allah. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Hari Allah Ta'ala. Hidayah ini mesti kita bawa ke seluruh alam. Ayuhan kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Engkau percaya. Alhamdulillah, kemarin berita dari Papua Nugini 4000 orang masuk Islam. Dan kemudian keluar ke Irian Jaya 90 orang kalau tidak salah. Laki-laki dan wanita kurang lebih 90 orang wanitanya lebih banyak itu 54 atau berapa jadi kemudian dibagi-bagi ke Sorong ke Maumere ke Jayapura ini orang-orang Papua begini berbondong-bondong masuk Islam hari muliakan Allah Swt di Prancis setiap hari orang-orang berbondong-bondong masuk Islam datang ke masjid minta disahadatkan di sana Jamaah kita yang baru kita kirim ke Korea, Kalkuzari, pulang dari Korea, Kalkuzari kemarin telah mengislamkan 549 orang. Di Jepang orang begitu mudah masuk Islam, di Korea orang begitu mudah masuk Islam. Hari mulia. Dulu di Gunung Bromo itu jamaah kita kirim ke sana. Jamaah kerja dengan sungguh-sungguh. 50 keluarga masuk Islam. Hidayah ini sudah di atas genteng rumah kita. Mau turun, hanya kita yang belum siap untuk menerima mereka, hari mulia. Mereka akan datang, hari mulia. Coba kalau masuk Islam 10 juta saja, orang Cina itu masuk Islam 10 juta saja, datang ke Indonesia, kemudian mau ke Jawa Timur gitu ngedumnya bagaimana kira-kira? Datang ke masjid-masjid mau belajar agama di masjid-masjid, dinyebut masjid-masjid kosong. Yang ada cuma mik dan beduknya. Apa belajar kalau beduk nih? Iya? Allah. Ini orang Cina, padahal orang Cina itu 1,3 miliar. 1,3 miliar. Itu belum 100 juta orang masuk Islam. 10 juta orang Cina datang ke Jawa mau masuk Islam gitu mau belajar kira-kira bagaimana kita hari mulia makanya pentingnya masjid-masjid dihidupkan setiap kita menyiapkan waktu hari mulia untuk agama bagaimana insya Allah hari mulia tanggung jawab kita untuk menyebarkan agama paling sedikit seluruh dunia. Ini tanggung jawab kita. Bagaimana seluruh dunia ini menjadi tanggung jawab kita. Belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA. Tidak tahu apa-apa. Gitu. Ini kalau untuk dakwah bermanfaat ini. Belajar bahasa Inggris itu kalau tidak dinyatakan untuk dakwah rugi hari mulia. Ini anak SMP, SMA, perguruan tinggi belajar bahasa Inggris kalau cuma untuk mengetahui alih teknologi ilmu-ilmu barat untuk dipindahkan di sini saja, ini perkara kecil dari mulia. Teknologi ini ilmu-ilmu yang di atas bumi di bawah langit. Tapi ilmu agama ini hari mulia di atas langit di bawah bumi. Kalau satu orang dapat hidayah sebab seseorang lebih baik daripada dunia seisinya. Kita pegang kalimat ini hari mulia dan kita sebarkan kalimat ini seluruh alam. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Ya. Kemudian kita bawa kehidupan suci Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi adalah nur. Wa intuti'uhu tahtaju bila engkau itibah, bila engkau taat maka engkau akan dapat hidayah. Sunnah Nabi ini adalah kunci daripada mahabbatullah, kunci daripada ridhonya Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah ya Muhammad, apabila kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Hari mulia, tahu kita ini siwak. Siwak itu harganya mungkin 3.000, 4.000. Siwak itu nilainya melebihi negara Amerika. Iya, ini siwa harga cuma 2000 4000 itu loh. Ini harganya melebihi Amerika. Karena apa? Karena siwa itu sunnah Nabi dan sunnah Nabi itu yang jadi sebab mahabbatullah. Cintanya Allah itu melebihi surganya Allah hari mulia. Akan datang hari kiamat Amerika akan hancur. Tapi sunnah Nabi tidak akan hancur menyertai kita di kubur, di mahsyar, di sirot. menjadi sebab kemuliaan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mesti datang keyakinan dalam hati kita, tidak ada kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali dalam sunnah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi menjadi kebanggaan kita. Hidup dalam sunnah menjadi kebanggaan. Tunjukkan bahwa engkau ini Islam. Ini dalam sunnah. Hari mulia. Ada sunnah dakwah, ada sunnah ibadah, ada sunnah adat. Dakwah, ibadat, adat Dakwah ikut sunnah bagaimana? Dakwah secara dakwah yang dicontohkan oleh Nabi. Ibadah secara sunnah. Bagaimana ibadah yang dicontohkan oleh Nabi? Solu kamaro itu muni usolli sholatlah sebagaimana kau melihat aku sholat. Kemudian ada kebiasaan keseharian. Bagaimana mengikuti Nabi aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat telah dijamu makanan di Palestina atau di Yerusalem. Ini daerah Rom ketika itu. Mereka telah menundukkan Romawi Timur yaitu Palestina. Maka setelah ditundukkan itu Romawi Timur, Palestina, daerah Sam, itu dijamu itu para sahabat. Ketika jamuan makan itu berlangsung hari mulia, ada makanan jatuh di subrah. Maka sahabat itu mengambil dan kemudian memakannya. Maka sahabat lain bilang, eh kamu itu makanan jatuh di suproh kok diambil malu-maluin kita saja di hadapan orang-orang Romawi begitu kok makanan jatuh di suproh di makanan jatuh di bawah diambil. Maka orang yang dibilang seperti itu dia melotot matanya. Apakah aku akan mengikuti orang-orang bodoh itu dengan meninggalkan sunnah kekasihku Muhammad SAW? Katanya. Apakah hanya karena orang-orang bodoh itu kemudian aku meninggalkan sunnah kekasihku Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sahabat ini dari mulia punya kewibawaan, bangga dengan sunnahnya Nabi, tidak minder. pakai jenggot kayak kambing saja. Nah, la ilaha illallah. Saya bilang sama satu orang Mbah, ini keluarga satu kiai di Nganjuk begitu, daerah Merbek ada kiai besar. Mbah, mosok to teng mriko tiang-tiang niku sami bilang waktu jamaah mereka padha ngomong mbek mbek mbek mbek anak rombongan lewat sing ngote dodo muni ini mbek mbek mbek mbek ngoten terus muni to Mbah oh bagus itu katanya eh, Mbah itu bilang apa bagus itu dia bilang mbek mbek itu bagus berarti dia merasa kalah karena kalau kita dulu dilanggar mbek kan, yang dibanting di bawah sakit dia bilang bagaimana? Be be be. Dulu waktu kita kecil hari mulia dilanggar udah mbek gitu. Mbek-mbekan itu anak-anak langgar gelutan, nanti banting bawah kalau banting sudah bilang mbek berarti apa? Kalah. Jadi kalau ada orang mbek bagaimana? Kalah. La ilaha illallah. Isyhadu bi anna muslim. Tunjukkan bahwa kita ini orang Islam. Kelemahan Islam, kelemahan iman banyak menyebabkan orang-orang minder menunjukkan Islam. Pulang dari pesantren, naik bis kopiahnya dilepas masukkan di saku. Lah kok kopiah dimasukkan saku? Lah nanti dikira santri, Pak. Malu disebut santri hari ini. La ilaha Tunjukkan. Assalamualaikum. Nah, sebarkan salam. Masuk kelas. Assalamualaikum. Ketemu anak-anak, Assalamualaikum. Orang tua, Assalamualaikum. Sebarkan salam. Kondektur bis, Assalamualaikum. Polisi nilang, Assalamualaikum. <laughs> Akhirnya, sudah mas, terus aja. <laughs> Kena barokai salam. Allah. Dapat barokahnya salam. Ini. Akhirnya polisi mau nanya agak sungkan. Dikira Pak Kiai, padahal tamatan STM. <laughs> sebarkan salam. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Dagang secara sunnah, datang kepada kiai-kiai, yai saya ini buat toko. Bagaimana nih sunnahnya kiai? Yai saya ini mau maru sawah, bagaimana nih yai baiknya? Ini mau maru sapi, bagaimana nih sunnahnya kiai? Supaya ini kita berada dalam syariat dari mulia. Jangan sampai ada akad-akad ribawi di dalam muamalat kita datang kepada ulama tanya tentang masalah muamalah yang benar. Yai, bapak saya meninggal dunia, ini bagi warisnya bagaimana? kok kata orang nunggu seribu harinya itu bagaimana? Hari mulia. Ini yang paling baik meninggal terus dibagi warisnya. Itu apa namanya harta peninggalan orang tuanya. Jangan nunggu-nunggu nanti lama-lama ketika dalam masa berkabung akan mudah menerima itu bagi warisnya. Tapi setelah masanya lama, nanti ada politik-politik di antara mereka. Akhirnya milih-milih lemah sing kono sedek dalam aspal itu aku, sing juru-juru mah aku. Nah, akhirnya gegeran dengan anak dengan kakak beradik gara-gara masalah waris. Maka kalau begitu apa namanya orang tua meninggal secepatnya datang ulama. Bagaimana ini warisnya yang benar? Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Kalau ada utang piutang ditulis, dicatat saksinya dua, kontrak sewa ditulis, ada saksinya, pamong suruh tanda tangan dan sebagainya. Jangan sampai di belakang kemudian ada masalah. Al-Baqarah ayat 282. Sunnah di dalam muamalat yang tertunda, pembayarannya dan sebagainya ditulis dengan ada dua orang saksi. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Kemudian kita muasarah yang baik, hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Tanda-tanda dakwah kita ini diterima, hari tetangga-tetangga kita bilang, ini Pak Jenggot nomor satu seluruh dunia. Nah. Istrinya bilang, ini suami saya terbaik seluruh dunia. Anak-anak bilang, bapak saya nomor satu seluruh dunia. Ini tanda dakwah kita ini sudah ada akarnya. Berarti kita ini sudah membawa sifat-sifat dai di dalam dakwah kita. Jangan kemudian kita ini dakwah tambah jauh tetangga-tetangga dengan kita. Menurut sejarah dakwah, bila dakwah ini diteruskan, maka orang yang memusuhi akhirnya akan menjadi kawan, akan menjadi pembela. Mengapa ini orang-orang tambah hari tambah jauh? Maka kita harus muhasabah, introspeksi. Benar tidak saya ini dalam dakwah? Jangan-jangan saya ini tidak membesarkan dakwah, tapi membesarkan saya. Dakwah menggede omongnya ini amale gak enek. Akeh tunggale, tukang obat itu ngomong Pak ini obat seru macam penyakit, tapi dia sendiri gudik, gudik apa gudikan. Gitu. Hmm. Allah obat kulit, ini obat segala penyakit, tapi itu garuk-garuk. Ini kudik kadas tanu kurat, ini manjur, habis itu garuk-garuk dia. Oh ini loh obat penyakit lah kok dia garuk-garuk. Lagi ngomong agomo kok daerahnya agomo itu lebih kalau orang bicara agama, maka dirinya mesti harus ada agama. Kalau dia bicara dakwah lemah lembut, dia mesti lemah lembut dia sendiri yang harus. Kalau orang itu bicara tertib tentang dakwah, maka pertama kali dia harus sadar, aku ini bicara tertib untuk menertibkan aku, biar aku ini jadi tambah tertib, bukan menertibkan orang lain. Hari mulia. Kalau orang dakwah dengan niat menertibkan orang lain, ini namanya kesombongan hari mulia. Kita menertibkan diri kita, dua setengah jam ke tetangga-tetangga orang-orang miskin orang-orang lemah didatangi sambil membawa telur bebek sak kilo bagaimana insya Allah mulia mesti tetangga senang Lawang kita ini dakwah kering terus kok kalau kita ini itu belakang rumah kan ada pisang kalau pisang itu dibuat kolak Kemudian tetangga-tetangga diundang buat kolak pisang. Sebulan sekali kolak kacang hijau, tetangga-tetangga diundang. Pak cari, mungkin mampir bikin kulong nggih. Enten rezeki enak niki. Enak apa toh? Pun toh, mampir mungkin Baik kolak, enak kolak. Alhamdulillah. Rezeki apa toh sampean? Niki lho Pak. Pak anu, Pak cari kolak niki enak niki. Niki gulane niki gulung aren, gula kelapa niki. Lah niki wau komposisine gula kalih nih, niku pas. Lah niki rasane niki ngalah nih. restoran teng nih kok. Ah, la ilaha illallah. dirasa nih karo Pak Jarik ini. Ki enak iki ngomong kamu. <laughs> Nek kolai biasa. Karo kolai bojoku biasa. Sing enak ki omonganmu iki lho. Alhamdulillah. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Buat kolak kacang hijau, bubur kacang hijau, seminggu sekali, sebulan sekali, undang tetangga kanan kiri, panen-panen rambutan itu Ustaz di masjid, imam masjidnya diberi sak becak begitu. Insya Allah imam masjid langsung nusrah rombongan. Insya Allah hari mulia. Oh, ini bilang Pak Imamnya belum paham, Pak Imam sih paham ya, awakmu. Lah wong kowe iki panen rambutan yang pasar terus loh ciri perjuangan agama, perdagangan untuk akhirat. Akhirat kita dulukan daripada dunia. Lah kok jangger panen rambutan yang pasar. Eh. ini wong imam masjid lah sak becak ini langsung nusroh rombongan, gitu. Jamaah datang Pak Imam langsung berdiri. loh wangsul ini kita tamu kula. Tamu kula nang tamu sampean. Barokai rambutan tak becak. Gitu. Rapat-rapat mriki, rapat-rapat. Nah, terus ndi? Insyaallah nggih. Agama ki perlu dibandani. Sing dikorbandani nomae mboten agama perlu dibandani. Terus ndi? Insyaallah ya. Dakwah niki kalau berhasil kita tambah lembut, tambah kasih sayang, mudah menerima pendapatnya orang lain. Tambah cinta dengan umat, sayang kepada umat, mendoakan umat, kalau dulu sholat hajat cuma untuk dirinya, sholat hajat untuk anaknya, sekarang sholat hajat untuk doakan umat. Ya Allah hidayah untuk umat ini ya Allah. Hidayah untuk Pak Kepala Desa, Pak Cari kamu tua mudin Gusti. Bayan-bayan teng desa kula niki Gusti jenengan dalakan 4 bulan. Dongakne bayane. Bayane ten pinten? Papat. Sebuti jeneng-jenenge Pak Wito, Pak Parno, Purnomo, Bambang 4 bulan sedoyo Gusti tersendiri. Bagaimana insya Allah mulia? Doakan satu-satu. Doa menjadi kesenangan kita. Sholat menjadi kesenangan kita. Sampai kesenangan ini nopo. Panggang lho pak. Dan sampean sholat. Kalau kalau sholat ini seneng. Pokoknya kalau pun sholat ini lali nopo-nopo. Dan sholat udah jadi wenteng, kesel-kesel jadi hilang. Pokoknya kulo kali sholat niku jangan seneng temenan, pol senengan kulo. Terus insya Insyaallah ya mulia. Lah sampai senenge apa? Nah kulo senengane wiritan. Kulo pun nyekel tasbih ngoten pun selali mangan, lali. Lah seneng senengane dakwah kulo niki, Pak. Ah. seneng senengane 4 bulan. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. Lah seneng senengane apa? Kulo nggih seneng dakwah, nggih seneng wiritan, nggih seneng ngaji, kulo nggih seneng khidmat umat. Lah niki sing pas yang mulia. Nggih seneng dakwah, nggih seneng taklim, seneng ibadah zikir, seneng apa? Khidmat. Orang dakwah ini hari mulia juga harus ahli wiritan hari mulia. Mesti ahli zikir. Bahkan tidak hanya ahli zikir, orang dakwah ini bagaimana melahirkan ahli-ahli zikir. Orang dakwah itu harus ahli ibadah. Jangan mempertentangkan dakwah dengan ibadah. Bahwa sekalian, kalau bapak ini zikir sampai tasbihnya pedot. Kalau tidak dakwah, datang ada. Watos omongannya. Bapak ini kalau zikir sungguh-sungguh, maka akan datang cinta Allah dalam hati bapak-bapak sekalian. Kalau bapak ini cinta kepada Allah, maka bapak akan disoh pertama dalam perjuangan agama. Orang-orang sanggup mati untuk agama itu adalah orang yang cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu datang dengan zikir, sebanyak-banyak zikir kepada Allah. Maka ahli zikir bilang, cocok ini. Eh, empat bulan insya Allah. Begitu. Bagaimana? Insya Allah, mulia? Di pondok saja. Umat menderita di pondok saja. Nanti dituntut di akhirat. Hari mulia, ini bahasa seperti ini bahasa jadi telinga panas hari mulia. Bilang bagaimana? Masya Allah, ini santri-santri di pondok ini. Karena punya mahabbatullah, mahabbatul Rasul. Bagaimana kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul ini menyebar ke seluruh alam. Orang-orang yang di luar pondok yang belum cinta kepada cinta Rasul, kita datang Para santri-santri dan mereka yang membawa pelita-pelita, membawa obor-obor hidayah. Bagaimana obor-obor hidayah ini dibawa di tempat-tempat yang gelap, di seluruh alam, maka alam akan terang benderang sebab pelita, sebab obor yang dibawa oleh santri-santri. Maka santri dibilang, wah cocok ini, empat bulan insya Allah, setahun insya Allah. Nah, santri-santri begitu. Ini dakwahnya harus milih kata-kata yang menyatukan umat dari mulia. Jangan kata-kata yang memecah belah umat. Bagaimana? Insya Allah dari mulia. Hari muliakan Allah Swt tanggung jawab dakwah kita paling sedikit seluruh dunia. Jepang, Rusia, Amerika, Eropa, Norwegia, Polandia, Jerman Timur, Jerman Barat, Swiss, Hungaria, Yugoslavia sudah hancur jadi Bosnia. Terus mana lagi itu? Pecahannya Bosnia mana lagi? Kroasia, Serbia. Ini tanggung jawab kita semua. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Ini kita akan bentuk rombongan-rombongan dari masjid-masjid kita. Dari mana ini? Poncol. Kirim ke mana? Perancis. Poncol kirim ke Perancis. Insya Allah. Dari mana sampai? Ponorogo. Ponorogo kirim ke Peru. Sampai dari mana? Magetan. Magetan kirim ke Mekah. Magetan, Mekah itu hurufnya hampir sama itu dari mereka Sampai dari mana? Medion. Kirim Medina. Bagaimana? Insya Allah mulia. Pokoknya seluruh dunia ini mau kita petakan dan seluruh dunia mau kita garap daripada masjid-masjid kita. Bagaimana? Insya Allah mulia. Kita bayangkan sekarang ini berbondong-bondong orang masuk Islam. Janjinya Nabi hari kiamat tidak akan datang hari kiamat kecuali berbondong-bondong orang akan masuk dari Islam. Kita bayangkan ini dari mulia orang Amerika masuk Islam. Masya Allah nih Obama pakai serban ini Allah Akbar. Mau kok empat bulan jalan kaki dia. Allah. Obama oh, mau keluar jalan kaki empat bulan dari mulia. Allah, Akbar. Kita bayangkan di istana negara. Jokowi buat taklim masturat di sana. Bayan masturat di istana negara. Masya Allah. Ibu-ibu menteri diundang, gubernur-gubernur diundang, ada pengajian ibu-ibu. Masya Allah. Ini kita bayangkan seluruh dunia ini. Fakul Mekah kedua. Pembukaan kota Mekah. Masya Allah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Ida ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa dukhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika astaghfir. Ini janjinya Allah akan datang Fathul Mekah yang kedua. Agama ini akan datang ke tempat semula sebagaimana ular kembali kepada lubangnya, kepada liangnya. Agama akan kembali lagi ke Mekah dan Madinah hari ini. Lihat saja nanti hari mulia. Kalau umur kita panjang, kita akan melihat dari Cina berbondong-bondong masuk Islam. Dari Eropa akan masuk Islam. Golongan daripada Bani Ishak kata Rasulullah akan mendatangi satu negara. di mana negara itu separuhnya lautan. Dia ucapkan takbir Allahu Akbar. Maka separuh masuk Islam. Hari mulia. Ini zaman sudah akhir. Maka janji-janji Allah tentang hari-hari akhir, tanda-tanda hari akhir sebentar lagi akan datang. Maka ini kita bayangkan ini remulia, kemenangan Islam. Hari-hari depan adalah kemenangan Islam, kemuliaan Islam, kejayaan Islam. Kita ini hidup mau dimuliakan, dalam Islam hidup mau dimuliakan, bukan mau dihinakan. Mau dimuliakan, mau dimenangkan, mau dijayakan dengan Islam dan dakwah ini. Allah mau memuliakan kita, dunia dan akhirat. Ini mesti ada dalam keyakinan dalam hati kita. Dengan dakwah akan datang kemuliaan. Hari mulia. Kalau datang keyakinan dalam hati kita kepada dakwah, maka kita akan tidak akan meninggalkan dakwah. Lurus pandang, dakwah yang mulia. Agama akan memuliakan kita. Agama dan dakwah akan memuliakan kita. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Maka kita bentuk jamaah daripada masjid-masjid kita. Datang setiap hari dua setengah jam, dua rumah, tiga rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus saya mbah. Alhamdulillah. Apa ini? Enak apa tau? Kangen kalian jenengan mbah. Terus pundi kok jenengan kok ini ku enten nopo tuh sampean niku? Orang kok nopo dengar ini, ini Niku lomba Mbah, pas poso niku jenengan teng masjid ngoten kok rasane beda. Nek teng masjid ini uang tua-tua ngoten sing nom-nom jadi semangat. Uang tua yang masjid loh maksudnya uang sing nom kaya masjid. Dan ini tiang-tiang teng masjid niku kangen kali jenengan. Nek binjing teng masjid ngoten terus pundi Mbah? Iya tak yang masjid, aku tuh penak tak yang masjid. Barwi sesuk rono neh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Loh, le, enak apa? Kangen kali jenengan, Mbak. Lho ndek iki wis rene ngono lho. Lah tau wingi jenengan dereng teng masjid mangkane kula mriki. Kowe iki orine narene kok nagih utang to. Mboten ngoten, Mbak. Wong niku nek jamaah, jamaah e tambah kata mengke ganjarane langkung kata. Ini jenengan mungkin tambah jamaah, ganjarannya kata. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. Datang setiap hari, dua rumah, tiga rumah, datangi. Bagaimana? Insya Allah mulia. Dakwah kita ini ada tanda-tanda perkembangannya bila dua setengah jam hidup, jamaah tiga hari, tambah orang-orang baru. Namanya makhluk hidup itu ada tandanya. Tandanya apa? Berkembang, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu ada tandanya, tumbuh dan berkembang. Dulu satu jadi dua, dua jadi empat, gitu? Berkembang, kalau makhluk hidup kok tidak berkembang? Lah ini alamat nanti kalau sudah mati ya betul-betul hilang Jadi dunia. Maka dakwah kita ini kalau tanda-tanda berkembang bagaimana? Kalau tumbuh, tambah kepahamannya, gitu, tambah sifat-sifatnya dan juga tambah orangnya. Karena itu cari tambah orang-orang baru. Nanti sebentar ada liburan guru-guru dan pelajar-pelajar tanggal 21 nanti dari Ahad ada jur guru dan pelajar di sini untuk mengeluarkan jamaah-jamaah guru dan pelajar 15 hari liburan selama liburan. Berapa ratus ribu ini Bapak sekalian seluruh Indonesia akan liburan. Maka kita akan jumpai mereka. Mas, Pak, putra nek diajak mengki tenggene Temboro belajar agomo kali minggu itu terus pundi supados dados putra sing soleh mengki mulia net tiang sepuh dunia akhirat datang ke bapak-bapaknya. Bagaimana? Insya Allah mulia. Nanti hari Ahad datang ke sini bersama dengan orang-orang dari mahalahnya. Nanti akan ada jur pelajar dan guru. Hari Ahad malam Senin. Guru-guru dilibatkan dalam dakwah, anak-anak dilibatkan dalam dakwah, keluarga-keluarga kita, semua bagaimana terlibat dalam dakwah. Hari mulia, dakwah ini pekerjaan kita, maksud hidup kita yang sebenarnya. Semua boleh cuti, semua boleh libur, jadi pegawai negeri boleh pensiun, tapi dakwah tidak boleh pensiun. Tidak boleh cuti ini dakwah. Kerisuan kepada umat mesti kita bawa dalam seluruh kehidupan kita. Mau tidur ya Allah. Saya membaca Bismika Allahumma ahya. Wa bismika amut ini. Karena kecintaanku kepadamu. Dan kecintaanku kepada kekasihmu Nabi aku Muhammad SAW. Ini bacaan yang kau terima ya Allah. Sehingga menjadi tambahan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat. Dan umat manusia sualam sampai hari kiamat. Ya Allah ini saya mau tidur ini baca tasbih Fatimah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ini karena kecintaanku kepadamu dan karena kecintaanku kepada kasihmu Nabi aku Muhammad SAW. Terimalah ya Allah menjadi tambah hidayah untukku, keluargaku, anak keturunku sampai hari kiamat dan umat manusia dan jin seluruh alam sampai hari kiamat. Sebab bacaan tasbihku ini ya Allah susupkanlah hidayah dalam hati tetangga-tetanggaku, keluargaku dan umat seluruh alam ya. Mau tidur pikir umat, bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa Ya Allah, aku baca ini doa karena kecintaanku kepadamu, kecintaanku kepada kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah ya Allah menjadi tambahan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat dan umat manusia dan jin seluruh alam sampai hari kiamat. Kita zikir pagi petang, ya Allah terimalah zikir pagi petangku, sehingga zikir pagi petangku menjadi tambahan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku, sampai hari kiamat. Dan umat manusia dan jin, seluruh alam sampai hari kiamat. Ya Allah ini saya sholat duha. Ya Allah saya pakai topi, pakai kopiah ini ya Allah. Pakai serban ini. Karena kecintaanku kepadamu, kecintaanku kepada kekasihmu. Nabi Agung Muhammad SAW terimalah ya Allah. Menjadi tambahan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat. Dan umat manusia seluruh alam dan jin sampai hari kiamat. Bagaimana? Insya Allah ya. Seluruh amal-amal kita. Niki nirakati umat. nirakati awak kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Gusti, kulo pados rezeki sing halal niki kalau petris kula datang panjenengan, dateng Kanjeng Nabi, kulo pados rezeki sing halal niki panjenengan tampi kangge sebab bijaya, awak kulo, keluarga kulo, anak-anak putu kulo ngantos den kiamat lan mugi-mugi jadi sebab bijaya kangge umat menungso lan jin seluruh alam sampai dina kiamat. Gusti kula gawe sandal tengen niki lho. Nggih sandal tengen niki krana tresna kula panjenengan, dhateng Kanjeng Nabi. Dan dengan tami nih, sandal nih dengan tami gusti. Kono kono niki seneng kali amal-amal kanjeng Nabi. Sanggo kita tambah nidah kaki pulau keluarga kulo, anak-anak itu pulau untuk kiamat. Lang umat menungso lan jin seluruh alam antum dene kiamat. Jin-jin didungakne janten. jantan. jin-jin di nih niku mungkin ini bayan gak ngantuk gitu. Napa to wong niku? Jane niate ngokne bayan, tapi jin niku teko. Bar bayan niku terus nyebul-nyebul mripat lho, mripate sebuli, kempus, kempusnya krip krip krip krip krip. Akhire terus bismika Allahumma ya wa Gitu. Nah, niku lah mungkin nek jine pun 4 bulan gitu, engko nek ngantek-ngantuk dijewer karo jine. Sopo jewer aku? Lho kok gak enek? Bae sing jewer jin. <laughs> Jin-jin terangkel ten. Ya, Kulo masjid niku kathah jine niku. Etan <laughs> masjid nggih. La ilaha illallah. Pancen jin iku teng pundi-pundi ya, nggih. Makane jin-jin didongakne. Terus endi? Insyaallah den nggih. yo ya napa mawon diniati nggih nirakati awake, keluargane, anak putune, umat seru alam dan jin seru alam. Bagaimana? Insyaallah yang mulia. gini ku kita perlu latihan, untuk itu kita perlu latihan, latihan amal, latihan amal biar amal kita diterima, belajar sifat-sifat dai, belajar sholat khusyuk wal khudu, belajar akhlak, belajar ikhlas. Ikhlas niku teng pasar mboten enten. Lho ki nek toko ikhlas ki padul ikhlas ya. Pak niki toko ikhlas niki napa padul ikhlas? Ora ki adol buku, Mas. Lah terus pundi niki carane ikhlas? Rono lho melu jamaah telung dina lho, kok belajar ikhlas. Wah, iki bae penjual buku ikhlas niku pun karpun 4 bulan. Nah, nek toko hidayah ini niki tuku hidayah niku sampean adol hidayah mboten? Oh, kula tuku bangunan kok. Eh. Lah terus pundi golek hidayah? Golek hidayah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Mujahadah orang hidayah. Sampai nek takut takut hidayah ngene tuku bangunan iki loh Nek pengen golek hidayah sampean melu rombongan ah, iki kalau Ah. baik bae tuku bangunane wis kargon 4 bulan. Terus pundi? Insyaallah ngene Siapa yang niat dakwah sampai mati angkat tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas kawinnya sampai mati 4 bulan. Nah, gitu. Kita ini nikah dengan istri kita, ada mas kawinnya. Ngopeni istri itu sampai mati. Mas kawinnya satu juta, dua juta, itu mas kawinnya hari mulia. Nah, demikian juga kita ini dakwah sampai mati, mas kawinnya empat bulan. Dakwahnya sampai mati, mas kawinnya berapa? Empat bulan yang alumni pesantren tiga tahun. Alumni pesantren berapa tahun? Tiga tahun. Lu mengapa? Karena soft pertama dalam perjuangan agama adalah alumni-alumni pesantren. Penanggung jawab dakwah pertama kali adalah alumni-alumni pesantren. Maka alumni pesantren keluarnya bukan empat bulan, tiga tahun. Biasa itu kalau tiga tahun untuk santri itu biasa. Wong saya ini mau mondok sepuluh tahun kok cuma diminta tiga tahun itu kurang itu saya itu. Nah, saya ini dulu sepuluh tahun nanti dampar Mbah Yai hancur. Oh. dumpal Mbah Yai entek sing aku gini sih, nah. Ngomong telung tahun enteng. alun pesantren telung tahun itu gampang ngomong mondok pun rolas tahun, sepuluh tahun. Enteng nih alumni pesantren. Enteng to nggih? enteng nih alumni santri-santri. Gimana monggo empat bulan, setahun empat bulan masuk ke depan. Bismillah, bismillah. Monggo, monggo, monggo. nih gagai. Pun, bismillah, bismillah, monggo. Negeri jauh, negeri jauh IPB Nggih, negeri jauh IPB empat bulan jalan kaki biasa. Monggo monggo monggo bismillah. Niki usume dakwah ta niki. Musim kita mung setunggal, musim dakwah. Kadang-kadang kita ketemu kali konco kita, ngene sampean pun udan. Empun, lha sampean apa pun udan? Empun, tak kok udan. Sampean pun dakwah, ngoten niku to nggih. Niki musim kita ini cuma satu. Musim apa? Dakwah. Tidak ada musim kemarau, tidak ada musim hujan. Musim kita cuma satu, musim dakwah. Penghujan dakwah, kemarau juga dakwah. Bagaimana? sholat yang mulia. Eh, mohon monggo, bismillah, bismillah, 4 bulan, 40 hari, setahun. Negeri jauh, monggo. Negeri jauh, IPB, monggo, monggo, negeri jauh, negeri jauh. Negeri jauh niku mergo dereng dugi, ngene mun dugi menika nggih dekat, nggih ta. Gunung Lawu niku dhuwur. Lho kok dhuwur men Gunung Lawu. Ning basa diunggahi, akhirnya Gunung Lawu yang ngisore awak kita lho. Aku luwih dhuwur karo Gunung Lawu bae. Negeri Jawa ning ngoten niku mengene diparani gampang. Terus ndi? Insyaallah nggih. Monggo monggo monggo bismillah sing pun IPB sedanten dan siap-siap tahun ngajeng negeri jauh yang sudah IPB angkat tangan yang sudah IPB angkat tangan monggo. nah IPB angkat tangan terus niat negeri jauh kapan mereka yang daftar niat negeri jauh kapan bismillah monggo terus sedang ngatek negeri jauh kapan monggo bismillah bismillah Sing IPB tadi berdiri IPB berdiri berdiri monggo nah, terus niat negeri jauh kapan Negeri, IPB berdiri, IPB berdiri terus nyata negeri jauh kapan pun monggo bismillah. Negeri jauh berdiri, IPB berdiriin. Nggih sing IPB berdiri. Terus kapan negeri jauh ya, monggo? Gusti Allah sing berangkat nih cek janten. Nggih. Boten enten sing susah mungkin Gusti Allah nek dienteng nih kali Gusti Allah. Cek janten boten enten sing susah, boten sing abot. Serengenge niku pinten ton? Neng kali Gusti Allah jadi jebuli sebelah timur, tenggelamkan sebelah barat setiap hari. Pinten ton itu jutaan ton. Sampean pinten kilo? Nah, kalau sampai nung wong puluh kilo mau gampang mau tenge. Nah, monggo monggo. Sangune nopo niki negeri jauh? Sanguni Yasin nih niku mau Yasin hari baru bar iku ndonga nih kali Gusti Allah. Lah nopo nopo niki? Sangune wakiah, sinten sing ahli maca waqiah bari ini saking kemiskinan. Sangune napa niki? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sinten sing ahli maca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, perkara-perkara besar dia akan diselesaikan oleh Allah. Sangune napa niki negeri jauh IPB sangune napa? Salat hajat rong rakaat, patang rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat rolas rakaat sinten sing sholat hajat rolas rakaat hajat-hajatin mesti badi dikabul dengan Gusti Allah nokok kok kayak durung kabul, ini diperbaiki. Fatihah dibenerne. Ah, Ngoten niku. Saat durung ini sholat sodakoh riyin. mengke dungo-dungo ini badi makbul. Terus pundi? Insyaallah niki. Eh, Gusti Allah ini zat mau sukih ya santen. Monggo monggo monggo. Enten malih monggo. IPB negeri jauh 4 bulan bismillah bismillah monggo monggo kok badi berangkat sih dulu sebab-sebab cek danten di duit kiwa tengen kiwa tengen kok dulu sebab-sebab dunia niki nunjukne kelemahan iman ya Pak nah badi berangkat berjuang dia agama sing sing ditingali setunggal mawon sinten niku Allah Gusti Allah mesti nyukupi hasbunallah wa wakil hasbunallah wa wakil monggo cukupi kalau Gusti Allah monggo bismillah nggih 4 bulan empat 40 hari liburan guru, guru-guru sing badhe medal mongko jumeneng. Pak guru, Pak guru Mas turut nopo jamaah rijal Pak guru niki belas hari. Pak guru, Pak guru mongko. Pak guru, Pak guru bisa ngajeng mongko Pak guru, Pak guru. Monggo Pak guru, Pak guru nggih. Niki termasuk kisape paling gede teng akhirat niki Pak guru niku nggih. Lah piye? Umpamane bocah-bocah sekolah niku sing ulang Pak guru lho mau naik ngantek murid-murid niku rada beling-beling niku mungkin tengah akhirat urusane dawa niki. Mboten ngeden-ngedeni lho kula. Pancen tenan niku. Pak Guru monggo bismillah bismillah. Nggih. Supados mengki teng sekolahane niati mboten ngulang mawon neng ning niate nguripne agami tengene sekolahan. Monggo Pak Guru. Nggih Pak Guru. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita semuanya. Iya. Sekarang dua-dua, takro dulu dua-dua kita dakwah dengan sama kita. Mari bismillah. Iya. Kita dakwah dua tiga orang, dua tiga orang. Hari mulia, monggo. Sedoyo kita niat itikaf di markas Jalenten. Nggih, iya, monggo Takro rumin dakwah setunggalan setunggalipun Gih. Sing badi berangkat Mas Turut minggu niki kumpul kali tim Mas Turut monggo. 15 hari Mas Turot, 10 hari Mas Turot, 3 hari Mas Turot sing badhe medal minggu niki. Kalih bibar niki Pak Guru Pak Guru kumpul sekedar sedanten kita mikiraken takazah pengeluaran jamaah Pak Guru Pak Guru.